Dalam pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab Lailatul Qadar. Bab tentang Lailatul Qadar. Dan kita telah membahas hadis yang ke-200 dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwasanya sebahagian dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang bermimpi bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada tujuh malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkan hal itu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Barang siapa di antara kalian yang berusaha mencari malam Lailatul Qadar tersebut, maka carilah ia pada tujuh hari terakhir dari malam bulan suci Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua telah mengetahui tentang keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Yang merupakan malam penuh barokah. sebuah amalan yang dilakukan padanya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala sebagaimana beramal seribu bulan. Suatu malam yang penuh barakah, yang dikabulkan oleh Allah segala doa, dan diberkahi amalan hatta matla'il fajr, hingga terbit fajar di malam tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk membahas hadis berikutnya Al hadithul wahid ba'dal mi'ah hadis yang ke-201 dari kitab Umdatul Ahkam An عائشة رضي anha, عنها rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر dari Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin bintu Abi Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Taharraw Lailatul Qadri Carilah oleh kalian Lailatul Qadr malam Lailatul Qadr tersebut fil witri pada malam-malam ganjil minal ashril awakhir dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadan. Kita tahu bahwa secara umum yang namanya satu bulan terdapat padanya sepuluh hari atau sepuluh malam pertama, kemudian sepuluh hari atau sepuluh malam kedua, dan sepuluh hari atau sembilan hari yang terakhir dari bulan tersebut. Al-Ashrul Awakhir adalah sepuluh hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan disebutkan Al-Ashrul Awakhir walaupun terkadang 10 hari, walaupun terkadang jumlah bulan suci Ramadan itu 29 hari karena keumuman paket sebelum-sebelumnya berjumlah 10. 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, maka yang berikutnya diistilahkan dengan 10 hari terakhir, walaupun terkadang jumlahnya 9. Sepuluh yang pertama dari tanggal satu hingga tanggal sepuluh. Sepuluh yang kedua dimulai dari malam sebelas hingga tanggal dua puluh. Sepuluh yang terakhir dimulai dari malam dua puluh satu hingga akhir bulan. Nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini bagi siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan keutamaan, maka carilah yang pertama fil witri pada malam-malam ganjil. Malam ganjil yang mana? Fil ashril awakhir. Dari sepuluh hari terakhir atau sepuluh malam terakhir. Berarti kalau kita telah tahu sepuluh hari terakhir tersebut dimulai dari malam 21 maka malam-malam ganjil tersebut terdiri dari malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Ada lima malam yang merupakan malam-malam ganjil pada Ashrul Awakhir. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam tadi. Pada malam-malam ganjil dari Al-Ashrul Awakhir. Pada malam berapakah tepatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan malam tertentu. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tanggal dari malam Lailatul Qadar tersebut sebagaimana dalam beberapa riwayat lainnya dan yang dijadikan patokan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadinya adalah pada salah satu dari lima malam ganjil yang terdapat pada uh, al-ashrul awakhir sepuluh malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita setelah memperhatikan hadis yang ke-201 dan hadis ke-20 muncul sebuah pertanyaan. Apakah ada pertentangan antara hadis yang ke-200 dan hadis yang ke-201 ini? Pada hadis yang ke-201 disebutkan agar mencarinya pada al-ashrul awakhir. Sedangkan pada hadis yang ke-200 disebutkan fal yataharraha fis sab'il awakhir untuk mencarinya pada tujuh hari yang terakhir. Bagaimana menggabungkan pemahaman antara hadis yang ke-200 dengan hadis ke-20 ke-201 ini? Cara menggabungkannya adalah bahwa malam Lailatul Qadar tersebut terjadinya pertama pada malam-malam ganjil pada 10, 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Apabila seseorang tidak mampu untuk mencarinya sejak malam 21 maka jangan sampai lewatkan tujuh malam terakhir dari bulan suci Ramadan tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Fa in dha'ufa ahadukum au ajiza fala yaghlibanna ala sab'il bawaqi. Iltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Sejak malam 21 hingga akhir bulan suci Ramadan. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajiza, maka jika salah seorang di antara kalian dalam kondisi lemah atau dalam kondisi tidak mampu memulainya sejak malam 21, fala yaghlibanna 'ala sab'il bawaqi. Maka janganlah kalian terkalahkan untuk mencarinya pada tujuh hari terakhir. Pada tujuh hari terakhir dari malam-malam bulan suci Ramadan tersebut. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kedua riwayat tersebut bisa digabungkan dan bisa difahami dengan uh, sebaik-baiknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya kira-kira malam keberapa yang lebih mendekati bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Dalam permasalahan ini dikhilafkan oleh para ulama atau diperbincangkan oleh para ulama tentang penentuan malam Lailatul Qadar tersebut. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam Fathul Bari, ada 47 atau 46 pendapat tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa arjahuha annaha fil witri min al-ashr al-awakhir wa annaha tantaqil wa arjaha awtarul ashr al-awakhir وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاثة وعشرين وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah pendapat yang rajih pendapat yang kuat tentang malam Lailatul Qadar ini bahwa ia terjadinya pada mal, ma, pada suatu malam ganjil pada 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Karena yang namanya Lailatul Qadar itu hanya satu malam saja. Hanya satu malam saja. Wa annaha tantaqilu dan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tantaqil bisa berpindah-pindah dari satu tahun berbeda dengan tahun yang lainnya. Bisa jadi pada tahun ini terjadinya pada malam 27 Ramadan. Bisa jadi pada tahun depan terjadinya pada malam 25 Ramadan. Bisa jadi berikutnya terjadi pada tahun 29 Ramadan. Wahakada. Demikian seterusnya bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah dari satu malam ganjil ke malam ganjil yang lainnya di tahun yang berbeda dalam koridor eh, uh, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan wa arjaha autarul ashril awakhir. Yang paling mendekati dari malam-malam itu adalah malam-malam ganjil. Sebagaimana kita telah dapatkan dari hadis Aisyah pada hari ini. Pada malam-malam ganjilnya. Malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Di antara lima hari tersebut. Wa arja autaril ashri. Dan yang paling mendekati dari lima malam ganjil ini, nah di sini mulai terjadi perbedaan pendapat. Nah, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan yang bersamanya bahwa yang paling mendekati bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar adalah malam 21 atau malam 23. Wa arjaha indal jumhur dan yang paling mendekati bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang ada adalah Lailatu Sab'in wa Ishrin. Malam ke-27 dari bulan suci Ramadan. Kemudian beliau berkata, "Qala al-ulama al-hikmatu min ikhfa'i Lailatul Qadri liyahsul al-ijtihad fil iltimasiha bi ma law 'uyyinat laha lailatun laktasara 'alaiha." Kata para ulama, hikmah dari disembunyikannya kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu terjadi di suatu ashrul awakhir hikmahnya adalah agar muncul kesungguhan di dalam mencarinya kesungguhan dari kaum muslimin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dengan berdoa dan dengan ibadah-ibadah lainnya. Bikhilafi ma law uyyinat laha lailah. Berbeda permasalahannya jika malam tersebut sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan, maka laktasor alaiha. Orang-orang akan mencukupkan melakukan ibadah atau memperbanyak ibadah pada malam tertentu itu saja. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Keterangan dari Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala yang bisa dikatakan sebagai kesimpulan dalam permasalahan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar yaitu pada 10 hari terakhir dan itu berpindah-pindah kemudian di antara 10 hari sebelum malam terakhir itu adalah pada malam-malam ganjilnya. Kemudian menurut jumhur kebanyakan dari para ulama yang paling mendekati bukan menentukan tetapi yang paling mendekati bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah demikianlah makna atau keterangan dari hadis 201 dari kitab Umdatul Ahkam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. الحديث الثاني بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاماً حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين الحديث الثاني بعد المئتين حديث yang ke-202 dari kitab Umdatul Ahkam عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsati Beliau terbiasa untuk melakukan i'tikaf pada 10 hari pertengahan dari bulan suci min Ramadan dari bulan suci Ramadan. Fa'takafa aman. Maka beriktikaflah beliau aman pada suatu tahun. Hatta idza kanat lailatu 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه hingga ketika hendak memasuki malam ke-21 wahiyal lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi yang suatu malam yang di pagi harinya beliau telah keluar dari i'tikafnya. Beliau bersabda, "Man i'takafa ma'i barang siapa yang beri'tikaf bersamaku pada 10 hari pertengahan, falya'takif fil ashril awakhir." Maka hendaknya melanjutkan i'tikafnya pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Fakat uritu hadhil lailata thumma unsituha. Maka sungguh aku telah bermimpi pada malam ini tentang malam Lailatul Qadar. Aku bermimpi tentang malam Lailatul Qadar. Thumma unsituha, kemudian aku dilupakan. Pada malam berapakah malam Lailatul Qadar itu? Yang jelas dia pada al-ashrul awakhir. Hanya saja aku dilupakan tepatnya pada malam keberapa. Waqat ra'aituni asjudu fi ma'in watinin min sabihatiha. Namun aku masih ingat dalam mimpi dalam mimpiku itu bahwa di pagi harinya di pagi hari saat malam itu adalah malam Lailatul Qadar aku sujud dalam kondisi berada di atas tanah yang becek, fimain, wapin, air dan tanah liat, maksudnya tanahnya becek, fi hatiha pada pagi harinya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang terjadinya malam Lailatul Qadar pada tahun itu. Waktunya pun telah ditentukan. Namun ketika beliau sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya, beliau dilupakan pada malam keberapa malam Lailatul Qadar itu. Namun beliau masih ingat bahwa di malam itu di dalam mimpi tersebut di pagi harinya, malamnya malam Lailatul Qadar, di pagi harinya ketika sholat subuh, sholat di atas tanah dan air, tempat yang becek. Kemudian Nabi SAW bersabda, tamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir pada sepuluh hari terakhir. tamisuha fi kulli witrin. Dan carilah malam Lailatul Qadar itu pada setiap malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadan tersebut. Qala berkata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Famatarat as-sama'u tilkal lailah." Rasul pagi harinya menyampaikan itu, maka malam harinya, malam 21, fama taratis sama util kalailah. Pada malam itu kemudian turun hujan. Wa al masjidu ala arishin. Masjid ketiga itu Masjid Rasul dibangun dari pelepah-pelepah kurma dan dari kayu. Atapnya pun demikian. Fawakafal masjidu. Ketika hujan turun dengan derasnya, maka uh, tetesan air hujan pun masuk ke dalam masjid dan membasahi tanah yang ada di masjid. Faab sorat ainaya, maka kedua mataku ini benar-benar menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Wa ala jabhatihi atharul ma'i Dan pada dahi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat bekas air dan tanah liat min subhi ihda wa ishrin pada sholat subuh uh, di hari ke-21. Itulah makna dari hadis yang ke-202 dari kitab Umdatul Ahkam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan tentang kebiasaan i'tikaf yang selama ini dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf sebelum mendapatkan wahyu bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada malam malam dua, eh, pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar tersebut pada 10 malam pertengahan dari bulan suci Ramadan. Beliau mulai pada malam dua, malam 11 dan beliau akhiri pada tanggal 20 dari bulan suci Ramadan. Demikian juga para sahabatnya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan etikaf pada hari-hari tersebut. Dan tentu yang dimaksud dengan etikaf adalah seorang uh, tinggal berdiam diri di masjid, tinggal di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang telah ditentukan tersebut dan tidak keluar dari masjid kecuali dengan syarat-syaratnya di saat kondisi darurat dan pelaksanaan etikaf tentunya uh, dengan kaifiyah tata cara yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah pembahasannya akan kita bahas setelah pembahasan tentang permasalahan Lailatul Qadar ini. Ada bab khusus bab oleh i'tikaf. Namun secara globalnya seperti itu sebagaimana yang kita ketahui. Nah, ketika tanggal 20 Ramadan yang biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai dari etikafnya, maka ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelumnya bermimpi. Pada malam eh, dua 20-nya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi tentang Lailatul Qadar dan waktunya jelas, tanggalnya jelas yang berada pada malam-malam ganjil di Ashrul Awakhir 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka beliau sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 20 Ramadan tersebut menyampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya. Man i'takafa ma'i falya'takif fil ashril awakhir. Barang siapa yang beriktikaf bersamaku, maka hendaknya melanjutkan iktikafnya pada 10 hari terakhir ini. Mengapa demikian? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau bermimpi. Diberitahu oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah tentang terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Bahwa ia terdapat pada salah satu dari malam-malam ganjil di Ashrul Awakhir 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang masih beliau ingat dalam mimpi tersebut bahwa di pagi harinya ketika sholat subuh beliau sujud dalam kondisi berada di atas eh, air dan tanah liat di tempat yang becek. Lalu kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Carilah oleh kalian semua malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan wal tamisuha fi kulli witrin dan hendaknya kalian lebih mencarinya pada setiap malam-malam ganjil malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Demikianlah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Maka sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyaksikan sabda Rasulullah SAW tersebut mengatakan, "Famataratis sama util laila." Ternyata di pagi hari Rasulullah SAW menyampaikan pengumuman tersebut di malam harinya hujan turun. Karena kondisi masjid ketika itu dalam kondisi apa adanya, dalam kondisi darurat. Ketika turun hujan, air pun masuk. Maka saat sholat subuh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat yang kebetulan di situ becek dan nampak sekali sebagaimana yang disaksikan sendiri oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tampak pada dahi beliau sallallahu alaihi wasallam bekas air dan tanah liat yang masih menempel pada dahi beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan bahwa uh, pagi itu adalah pagi di mana malam harinya adalah malam 21. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah kita mendapatkan sekian faidah bahwa awal mula pelaksanaan etikaf yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah sejak eh, adalah pada sepuluh pertengahan dari bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam seiring dengan ber berjalannya waktu memerintahkan etikaf tersebut atau lebih mendorong pelaksanaan etikaf pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir tahun yang beliau wafat, beliau meninggal dunia, beliau etikaf sejak pertengahan lagi 10 pertengahan dari bulan suci Ramadan dan dilanjut pada eh, sepuluh terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada salah satu malam ganjil di sepuluh hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian faedah berikutnya bahwa pada tahun itu sesuai dengan Tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasul SAW Alaihi ketika itu malam Lailatul Qadar terjadinya pada malam 21. Nah, berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang lainnya, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala lebih condong malam yang dimungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar adalah malam 21 atau malam 23. Sedangkan jumhur ulama, kebanyakan para ulama dengan berdasar riwayat-riwayat yang lain, beliau mereka menyatakan dimungkinkan dengan kemungkinan yang kuat terjadinya pada malam 27. Namun jumhur ulama sebagaimana telah kita ketahui dari keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, mereka semua tidak membatasi bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya pada malam 27 atau pada malam 21 saja. Akan tetapi ungkapan yang mereka sampaikan bahwa malam-malam tersebut lebih dimungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar tersebut terjadinya terkadang berbeda antara satu tahun dengan tahun yang lainnya. Karena ia berpindah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sejarah ringkasnya pembahasan kita tentang uh, Lailatul Qadar.